yad'una yaftaquna ila rabbihim alwasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. inna 'adab rabbika kana mahdura bahwa kemudian sebagaimana diringkaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam ayat ini mengandung tiga hal bagaimana seseorang dapat menegakkan tauhid secara utuh melalui tiga komponen utama. Yang pertama adalah al-mahabbah, kemudian yang kedua adalah ar-raja dan ketiga adalah al fauz Kalau kita perhatikan ada juga para ulama yang menafsirkan dari surat Al-Fatihah itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu bermakna Al-Mahabbah artinya kalau anda ingin meningkatkan mahabbah anda maka perbanyaklah untuk memuji Allah ya, dengan segala hal yang anda peroleh Alhamdulillah Rabbil Alamin indikasi orang itu apa dekat dengan Allah berarti dia banyak bersyukur Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim mengandung Ar-Raja karena Allah selalu apa memberikan rahmatnya dan rahmat Allah meliputi segala hal. Dan apabila kemudian Malik Yaumuddin maka itu mengandung al-khauf. Makanya kandungan surat Al-Fatihah merupakan satu ringkasan dari seluruh Al-Qur'an yang kemudian dimulai dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan baik dalam bentuk al-mahabbah, kemudian al-khauf wa raja. Sedikit untuk memperjelas masalah sebagaimana ditanyakan kemarin dan sebelumnya sudah saya sampaikan sebagian. Saya akan mengulang untuk memperkuat pemahaman kita atau kemudian uh, praktek kita di dalam menumbuhkan mahabbah. Ibnu Qayyim menyebutkan al-mahabbah ini ada 10 Artinya cara untuk menumbuhkan mahabbah hendaknya kita tempuh 10 apa langkah sehingga kita bisa mencapai nilai mahabbah itu. Yang pertama Ibnu Qayyim menyebutkan qiraatul Quran bitadabbur wal tafahum lima'nihi al-murad. Bahwa yang pertama orang yang ingin menumbuhkan mahabbah itu hendaknya banyak membaca Al-Qur'an. Kemudian memahaminya dan mentadaburi Ya. Semakin orang itu dekat dengan Al-Qur'an, semakin orang itu paham terhadap Al-Qur'an, semakin dia menikmati kandungan yang ada dalam Al-Qur'an, semakin dia kemudian apa? menyerukan manusia kepada Al-Qur'an, semakin akan nampak kedekatan orang itu kepada Allah. Makanya Imam Syafi'an bin Uyainah menyampaikan ukuran orang itu lihatlah dari jauh dekatnya dia dengan Al-Qur'an. Ya, ukuran orang itu dalam keimanannya akan bisa diukur dengan jauh dekatnya dia dari Al-Quran. Makanya tumbuhkan semangat untuk membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan seterusnya. Kemudian kedua, untuk menumbuhkan rasa mahabbah itu hendaknya taqarrub ilallahi bin nawafil ba'dal faraid. Agar kita kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak melaksanakan sunnah-sunnah. Setelah kita melaksanakan yang wajib, Sebab kalau kemudian kita mengedepankan sunnah, meninggalkan yang wajib, itu berarti godaan syaitan. Justru sebaliknya, selain kita melaksanakan yang wajib, laksanakanlah yang sunnah. Dan insya Allah, uh, eh, apa besok hari Ahad dan Senin kita akan berpuasa puasa sunnah eh, uh, 9-10 Muharram. Ya, 9 Muharram, insya Allah kita berpuasa untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa afdal siam ba'da Ramadan. Siam insyaallah Muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa bulan Allah yang namanya Muharram ini. Insyaallah kita akan praktekkan besok dan hari Senin. Kemudian yang ketiga, dawamu dzikrihi ala kulli hal. Terus menyebut Allah, terus mengingat Allah dalam segala keadaan. Indikasi orang yang cinta kepada Allah dia akan terus terus banyak menyebutnya. Ya. Makanya ketika orang itu cinta kepada sesuatu, dia akan banyak menyebutnya. Ya. Begitulah ketika orang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan lisannya maupun dengan kalbunya, maupun dengan amalnya, maupun dalam keadaannya, seluruh keadaannya. Ya. Mau kamar mandi ingat Allah, keluar kamar mandi ingat sama Allah. Selalu kemudian ketika keluar rumah dia ingat sama Allah. Terus begitu. Dalam keadaan apapun dia selalu ingat kepada Allah. Ya. Kemudian yang keempat, izaru mahabihi ala mahabika inda ghalabatil hawa. Mendahulukan kehendak Allah ketika kemudian berbenturan dengan kehendak kita. Yang mendahulukan kehendak Allah ketika berbenturan dengan kehendak kita. Ya. Pada saat kita akan pengajian, saat yang sama kita diajak kawan untuk apa? shopping umpamanya, jalan-jalan umpamanya. Kita apa? Utamakan yang kemudian dapat diridhai oleh Allah Taala. Ya. Atau pada saat panggilan sholat azan, apa azan untuk sholat, pada saat yang sama ada meeting umpamanya. Pada saat seperti itu dahulukanlah apa yang ditunda oleh oleh Allah Taala. Kemudian kelima, mutala'atul qalbi li asma'ihi wa sifatihi wa musyahadatiha wa ma'rifatiha Hati ini supaya dibangun di atas dasar Allah Husna. Jadi mengenal Allah secara mendalam sehingga kita itu terpaut dengan Allah melalui asma dan sifatnya sampai kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keenam, musyahadatu birrihi wa ihsani wa alaihi wa ni'ami dhahira wal batinah. memperhatikan seluruh kebesaran Allah melalui ciptaan-ciptaannya, melalui nikmat-nikmatnya, melalui karunia-karunianya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, ada hal yang nampak menurut pandangan kita, gitu kita lihat ke puncak indahnya alam pegunungan. Ketika lihat gunung merapi kita lihat dahsyatnya apa gunung merapi itu. Ketika kita melihat orang yang mendapatkan karunia sehingga kemudian mereka mempunyai kekayaan, mempunyai apa ini kenikmatan yang luar biasa. Bahasa yang lain kita melihat orang-orang yang sedang susah dan sebagainya. Kita menyebut Allah, kita kembalikan semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperhatikan seluruh apa uh, kebaikan dan karunia Allah dalam kehidupan nyata. Kemudian yang ketujuh, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, ingkisar qalbi bi kulliyatihi baina yadallahi ta'ala. Serahkan hatimu kepada Allah seluruhnya. Serahkan hatimu kepada Allah seluruhnya. Jadi ketika anda sholat, harusnya hati ini kalah Allah. Tapi ketika hati ini kemudian ada campuran-campuran yang lainnya, hati ini kemudian melayangnya kemana? Kepikiran-pikiran dunia yang sudah kita lakukan atau yang telah kita lakukan. Ini menunjukkan hati ini belum sepenuhnya ke arah Allah. Ya, Makanya bagaimana kita menyerahkan hati ini, maka itu perlu dilatih. Termasuk latih latihan qiyamul lail, latihan ketika membaca Al-Qur'an. Hati itu terpaut ke arah Allah. Tidak kemudian baca Al-Qur'an tapi pikirannya melayang ke sana kemari. Begitu pula waktu sholat. Ya, dan lain sebagainya. Kita perlu apa? Melatih bagaimana hati ini kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, al-khulwatu bihi waqtan nuzul al-ilahi li munajatihi wa tilawati kalamihi, yaitu menyendiri dengan Allah di pertigaan tengah malam pada saat Allah turun ke langit bumi untuk kemudian apa menyatakan wahai hambaku mintalah kepada aku aku akan berikan saat itu anda banyak meminta kepada Allah dan banyak membaca Al-Quran makanya dalam riwayat yang tadi saya sebutkan berkaitan dengan kuasa Muharram Rasulullah SAW juga menyebutkan afdalu as-salati ba'dal faridah as-salatu fi jawfil lail. Sebaik-baik salat setelah salat yang wajib adalah salat malam. Subhanallah, dalam ketenangan jiwa, dalam keheningan malam. Orang maksiat dalam kemaksiatannya. Tapi hamba Allah dalam ketaatannya kepada Allah. Terasa nikmat yang luar biasa. Nah, itulah kemudian akan terbangun hubungan kepada Allah SWT semakin dekat. Kemudian yang kesembilan, mujalatul mujalas mujalasatul muhibbin as-sadiqin wal diqati atai bi thamarati kalamihim. Berkumpul dengan orang-orang saleh. Mengambil kata-kata indah dari mereka, belajar ilmu dari mereka dan berada dalam posisi-posisi baik bersama mereka. Jadi berkumpul dengan orang-orang saleh dalam rangka untuk apa? mengambil ilmu dan apa yang kita dapatkan dari hubungan mereka kepada Allah Subhanahu wa Kemudian yang ke-10 yang ke-10 adalah muba'adatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallah. Yaitu menghindarkan semua hal yang dapat mengganggu hubungan antara hati dengan dengan Allah Subhanahu wa ya menghindarkan semua hal yang dapat mengganggu hubungan antara hati kita dengan dengan Allah Subhanahu wa Makanya kata Ali bin Abi Thalib, insan qalbu insanin bihubbi dunya illa asabahu thalath." Tidaklah hati seseorang ketika terpaut dengan dunia kecuali dia akan terkena tiga hal. Yang paling banyak menyebabkan manusia terpaut hatinya itu adalah banyak dengan masalah dunia. Makanya Allah katakan apa? Zuyina lin-nasi hubbu minan nisa wal banin. Ya, wal qanatir muqantara min adz-dzahabi wal fidda dan seterusnya. Itu adalah bagian daripada dunia yang kemudian banyak hati ini terpaut kepadanya. Nah, itu yang kita harus harus dudukkan bahwa semua arti dunia itu harus kita gunakan di jalan Allah. Bukan kita terpaut oleh dunia lalu kepada Allah. Itu yang keliru. Makanya ketika kemudian kita menyadari itu, maka kita akan gunakan dunia dalam rangka mendukung hubungan kita kepada Allah. Tapi kalau tidak, kata Ali, dunia itu akan menguasai hati seseorang, maka orang itu akan terkena tiga penyakit. Ya. Dan ini rata-rata akan dialami oleh mereka yang terkena hubud dunia. Ujung-ujungnya apa? Dia mabuk dengan dunianya. Sehingga kemudian yang dihadapannya dunia, dunia, dunia. Ya. Agama itu hanya jinjingan saja. Kalau pakai perlu dipakai, nggak perlu taruh. Yang ujung utamanya apa? Dunia di hadapan dia. Nah, karenanya maka orang itu akan terkena yang pertama hamun la yabrahu. Kesedihan yang enggak pernah tuntas. Cemas terus. Nah, sallallahu alaihi ya kalau seseorang di dalam jiwanya kena penyakit cemas, dia nggak akan pernah tenang hidupnya. Dia cemas terus. Makanya tidurnya nggak nyenyak. Kerja pun apa? tidak nyaman. Di jalan dia khawatir, di rumah dia khawatir. Uang di rumah taruh khawatir, uang taruh di bank khawatir. Dia selalu dalam kekhawatiran, kekhawatiran terus. Terus apa nikmatnya hidup kayak begitu? Meskipun rumahnya mewah, tapi jiwanya merana. Nasallallahu ya Dan saya menemukan banyak model kayak begini. Kasihan betul. Ya. Bahkan kita lihat anak-anak di pesantren itu mungkin pas-pasan, tapi makanya nak, lahap, enak, tidurnya nyenyak. Sangat nyenyaknya kadang-kadang bukan waktunya tidur, tidur juga. Nah, warakallahu fikum, makanya sekalian kenikmatan hidup itu ada pada ketenangan jiwa itu. Jadi itulah penyakit Abu dunia hamun la yabrahu. Kesedihan yang ada habisnya. Yang kedua apa? Wahirsun la yatruku. Tamaknya jangan tanya. Ahlu dunia, ah mak betul. Sampai waktu itu kayaknya nggak cukup 24 jam. Saking tamaknya itu. hati nah, hati-hati kalau kena penyakit itu. Ya, kendalikan. Wajahana layla libasa, wajahana nahara ma'asya. Kami jadikan malam untuk pakaian buat anda. Nikmati malam itu. Kami, kami jadikan siang untuk anda mencari rezeki. Kemudian yang ketiga, wa amalun la Cita-cita nggak pernah sampai, kurang terus. Ya, Makanya Rasul menggambarkan cita-cita manusia, keinginan manusia, angan-angan manusia melebihi batas kematiannya. Itulah manusia. Karena itu sekalian jangan kita mengejar fata morgana. Semua ada batasannya. Makanya jangan sampai kita terkena penyakit demikian. Kayaknya masih ada nih. Hah? Hah? Belum? Ya ada nih. Ya ada. Sudah masuk? Kita skos untuk adzan terbar kalau itu Ya alhamdulillah kita lanjutkan uh, untuk tanda <clears throat> atau hal-hal yang dapat mendorong seseorang meningkatkan mahabbahnya sudah disebutkan ada 10 hal. Sementara tanda orang yang mempunyai rasa khauf kepada Allah itu ada 8. Ada 8 tanda orang yang mempunyai rasa khauf kepada Allah. Yang pertama adalah yatabayyanu fi lisanihi famamtani'un minal kadhibi wastaghilu bi dzikrillah wa tilawatil Qur'an. Yaitu nampak dari lisan orang itu kehati-hatian di dalam berbicara agar tidak berbohong. Tetapi sebaliknya malah mengisi lisannya dengan Allah dengan banyak membaca Al-Qur'an dan menyampaikan hal-hal yang benar. Jadi orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah dia akan menjaga lisannya. Yang kedua, an yakhafa fi amri qalbihi fala yahsad wa yabghad. Orang tersebut akan selalu menjaga hatinya supaya bersih sehingga tidak dengki, tidak benci dalam hal-hal yang terlarang. Kemudian yang ketiga, an yakhafa fi amri batnihi fala yakul illa halala. Yang ketiga, orang yang telah punya takut kepada Allah, dia akan menjaga hati, eh, menjaga perutnya sehingga dia tidak akan mau makan kecuali yang halal. Ya, kecuali yang halal. Kemudian yang keempat, an yakhafa fi amri basarihi fala yanduru ila haram. Dia mempunyai rasa takut untuk menjaga matanya sehingga dia tidak melihat kecuali eh, kepada yang haram. Dia tidak melihat dengan matanya sesuatu yang yang haram. Kemudian yang kelima, Ayakhafa bi amri qadamahi falyamshi fi ma'siyah. Orang yang takut kepada Allah itu akan menjaga kedua kakinya untuk tidak digunakan berjalan ke arah maksiat. Kaki tidak digunakan untuk ke arah maksiat. Yang keenam, ayakhafa bi amri yadihi falayamuddanna ilal haram. Yang keenam dia akan menjaga tangannya untuk tidak mengambil sesuatu yang haram. Ini tanda bagi orang yang takut kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, ayakuna khaifan fi amri ta'atihi hatta takuna khalisah. Bahwa orang itu khawatir dalam ketaatannya kepada Allah sehingga dia menjaga keutuhannya agar tidak terganggu oleh niat yang lain kecuali mencari keikhlasan karena Allah. Jadi amalnya dilaksanakan dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, al-muqdimu 'alal hasanati ya'tabiru khawfa 'adamil qabul. Kalaupun dia beramal amalan yang baik, ada kekhawatiran dalam dirinya kalau tidak diterima. Khawatir kalau amalnya tidak diterima, maka itu akan mendorong seseorang untuk beramal berikutnya. Seandainya umpamanya kita dalam suatu pekerjaan amalan soleh merasa kurang sempurna, kita akan menambah dengan amalan yang lainnya. Makanya kenapa ketika kita selesai sholat atau sebelum sholat daripada yang wajib, kita disunahkan untuk menjalankan sholat-sholat sunnah rawatib. Itu dalam rangka untuk apa? Menyempurnakan, melengkapi apa yang mungkin kurang dari amalan yang wajib itu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan raja, berkaitan dengan raja itu harus dibangun di atas husnudon dengan Allah SWT. Ya, rusaknya manusia itu sehingga kemudian mereka terjerumus ke dalam dosa, terjerumus ke dalam kubangan kemaksiatan, ke dalam keputusasaan, di dalam perilaku-perilaku yang menyimpang disebabkan kebanyakan karena apa? Suudon kepada Allah. Ya. Makanya ar itu harus dibangun dengan dasar apa husnudzon kepada Allah. Kemarin saya sudah sebutkan kalau orang itu rojaknya betul, maka dia akan bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang dia inginkan. Tetapi kalau kemudian orang mempunyai harapan, namun dia tidak bekerja berusaha sungguh-sungguh, berarti namanya tamani. Itu adalah angan-angan kosong. Makanya orang kalau kemudian dia mempunyai harapan kepada Allah dengan sepenuhnya karena dia husnudan kepada Allah, dia akan memperbanyak taubat. Dan apa? Menyegerakan taubat. Kemudian dia akan merasakan apa kona'ah di dalam hatinya terhadap apa yang dia peroleh, mampunya kona'ah dia. Kemudian dia akan semangat dalam ibadahnya. Ya. Berbeda kalau kemudian orang itu apa? punya pesimisme, satu perasaan yang apa? menurun semangatnya, tidak punya harapan, maka yang muncul apa? Dia udah patah arang dia, acuh tak acuh dia. Tobatnya nggak diurusin. Kemudian hidupnya terlunta-lunta. Selalu dalam kekurangan terasanya seperti itu. Kemudian yang muncul apa? Malas dalam ibadahnya. Ya, makanya eh, orang yang yang mempunyai roja itu dia akan selalu kalaupun terjerumus dalam suatu kesalahan, dalam suatu maksiat, dia akan bangkit untuk memperbaiki diri. Untuk apa? Mengganti yang lebih baik. Seterusnya begitu, ya. Sehingga kemudian dia akan menjadikan bagi, sisa umurnya dalam kebaikan dan kebaikan. Ya, kalau kita mempunyai jiwa seperti itu, berarti kita dalam posisi yang benar. Bisa jadi di masa-masa lalu kita banyak hal-hal yang kategorinya apa ini e, kategori hitam. Kemudian kita hentikan, kita taubat betul kepada Allah, kita ganti dalam kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Umar mengatakan, la ya'riful Islam man la ya, man lam ya'riful jahiliyah. Tidak akan tahu arti Islam kalau orang tidak tahu jahiliyah. Ketika kemudian dulu saya pernah melakukan sesuatu perbuatan dalam jahiliyah, kata Umar Khattab, maka saya harus ganti dalam Islam yang lebih baik lagi. Ya, harus ada semangat itu. Kalau enggak berarti dia akan apa? Akan menurun dibanding semangat jahiliyahnya dulu. Jadi semangat Islamnya harus melebihi semangat jahiliyahnya dulu. Maka itu Al Hasan Al Basri mengatakan, Inna qauman alhathumul amani alhathum amaniul maghfirah hatta kharaju minad dunya bighairi taubah. Ada manusia-manusia yang mereka itu terlalaikan oleh angan-angan untuk pengampunan Allah. Kan Allah Maha Pengampun. Ya. Dia hanya kemudian apa? Terbawa oleh angan-angannya itu. Sampai kemudian dia meninggalkan dunia sementara tidak ada pengampunan yang dia peroleh. Hati-hati terhadap apa? Angan-angan seperti itu. Sehingga kemudian tidak sempat dia bertobat, tidak sempat dia berbuat baik. Sehingga pada saat datang mati, dia belum siap apa-apa. Nah, sallallahu afiyah, karenanya sesekalian kita minta kepada Allah untuk diberikan apa? Husnul khatimah. Orang seperti itu biasanya mengatakan, "Inni uhsinu dhanna bi, bi Rabbi." Saya hanya berburuk berbaik sangka saja sama Allah. Insyaallah Allah maafkan saya, Allah mengampuni saya, Insyaallah Allah berikan saya husnul khatimah. Dia hanya mengandalkan kepada harapan, tapi dia tidak berbuat ke arah Allah. Dia tidak bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Wa kata Hasan Basri, orang seperti ini pembohong dia. Dia bohong dengan ucapannya itu. Kalau dia sungguh-sungguh, lau ahsana dhanna la ahsanal amal. Kalau dia betul-betul sungguh-sungguh di dalam keinginan harapannya kepada Allah, maka dia akan banyak beramal. Tapi kalau berpangku tangan, berarti indikasi dia apa? Dia tidak sungguh-sungguh. Wallahi la antashab aqwaman yukhawifunaka hatta tudrika amanan khairu min antashab tashab aqwaman yu'minunaka hatta talhaqakal makhawif. Sungguh kalau kamu berkumpul dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kamu, bikin kamu takut, bikin kamu kemudian apa dekat kepada Allah lebih baik daripada kamu kumpul sama orang-orang yang janjikan bagus-bagus saja tapi nggak pernah berikan contoh yang baik tidak berikan apa dukungan yang baik tidak mengarahkan kepada amal soleh sehingga ketika anda mendapatkan kesulitan saat itu dia tidak bisa berbuat apa-apa ya makanya dalam hal ini kita perlu untuk menjaga hubungan kita dengan Allah selain harapan yang positif kita juga kemudian beramal amal saleh yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian qal ma'ruf al-karhi raja'uka li rahmati man la tuti'uhu min al-khidlan wal humuq. Ya. Bagaimana kamu berharap kepada Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, maha segala-galanya itu tapi kamu tidak mentaatinya. Itu adalah kebodohan. Itu adalah kehinaan. Kita berharap sama Allah untuk pengampunan segala tapi kita berbuat melanggar Allah terus kita. Gitu. Kira-kira begitu. Kalau kita melakukan itu apa artinya? Hakikatnya kita menentang Allah. Tetapi meskipun begitu, tidak boleh kita apa? Berputus asa, kita harus tetap apa? Makanya doanya Husain uh, radhiyallahu anhu dikatakan ya Allah engkau perintahkan aku untuk selalu taat kepadamu tapi kenyataannya banyak hal yang aku abaikan engkau melarang aku untuk meninggalkan laranganmu tapi kenyataannya banyak yang aku lakukan itu menunjukkan apa apa satu apa pengakuan di hadapan Allah ya tidak berbeda dengan orang Syiah yang mereka itu menganggap imamnya suci. Ya, tidak punya kesalahan, tidak punya dosa. Ternyata imamnya dia mengatakan seperti itu. Itu bahwa menunjukkan mereka ini bahwa orang-orang yang mengkultuskan tanpa, tanpa dasar kebenaran, ya. Sampai kemudian melakukan suatu penyimpangan di dalam pengkultusan yang lebih daripada itu terutama kepada kuburan-kuburannya. Nah, sekalian dengan demikian makanya para ulama menyimpulkan hakikat ikhlas itu kalau Anda memiliki tiga poin tadi itu. Baru bisa dicapai ikhlas itu. Jadi memang ikhlas itu tidak gampang. Artinya apa? Kalau Anda mencapai mahabbah, mencapai al khawf mencapai ar roja secara benar, itulah hakikat daripada keikhlasan. Ya, selama ini kan kita tahu ya ikhlas yang penting ikhlas karena Allah. Tapi bagaimana mencapai itu? Bangun di atas tiga pondasi itu maka keikhlasan akan bisa mudah untuk untuk dicapai. Begitu apa ini penjelasan para ulama supaya kita uh, lebih terarah di dalam mencapai keikhlasan itu. Baik sekalian, kita akan lanjutkan pada ayat yang kedua yaitu dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28 di mana Allah SWT berfirman wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'buduna illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya Aku berlepas diri daripada apa yang kalian sembah kecuali yang menciptakan aku karena dialah yang akan memberikan petunjuk kepada aku dan pernyataan itu dijadikan sebagai kalimat yang tetap untuk diharapkan akan terus berlanjut kepada anak keturunannya supaya mereka kembali kepada kebenaran. Saudara so, sekalian, ayat ini adalah ayat yang sangat agung sekali. Menjadi panutan buat kita bahwa tidak cukup seseorang itu di dalam tauhidnya membesarkan Allah tanpa menolak segala bentuk penyembahan selain Allah. Tanpa menolak segala bentuk kemusyrikan. Yang itu modelnya banyak sekali. Saya nukilkan dari uh, apa ini uh, kitab At-Tibyan Syekh Nawaqidul Islam ada beberapa amalan yang kategorinya dapat merusak keutuhan tauhid seseorang. Ya. Yaitu yang pertama syirku dakwah. Syirik yang berkaitan dakwah ini yang harus kita perhatikan supaya kita dapat menghindarinya. Yaitu yang ada dalam surat Al-Ankabut ayat 65 Allah katakan faida rakibu fil fulki da'awallaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun Ketika mereka berada di atas kapal atau perahu mereka meminta kepada Allah dengan penuh keikhlasan Anda kalau berangkat naik perahu naik kapal Anda tahu dalam kehidupan alam lautan itu kan kadang-kadang terjadi ombak besar saya pernah mengalami Naik perahu kecil, orangnya banyak. Dan rata-rata nggak bisa berenang. Subhanallah. Di tengah lautan yang begitu dahsyat datang ombak besar. Coba Anda bayangkan ketika posisi seperti itu, Anda hanyalah di depannya mati. Udah nggak bisa berenang, orangnya berjubel, wah ombaknya besar. Sampai perahu itu sudah apa? Sudah sudah apa mau mau tenggelam gitu. Tapi balik lagi begitu. Ya Allah, hati itu dibawa. Udah, di depannya mati, udah gak ingat apa-apa lagi. Coba, dalam kondisi seperti itu ingat apa kita? Ingat pekerjaan? Ingat istri? Ingat anak? Udah gak inget? Ya di hadapan kita mati. Maka saat itu yang teringat apa? Zikrullah. Dan kebanyakan manusia, mereka itu ingat Allah kapan? Ketika susah. Ketika susah dia ingat Allah. Tapi ketika senang, lupa lagi. Nah ini ayat mengingatkan kepada kita. Jangan ketika kamu susah, kamu ingat sama Allah. Ketika kamu senang, kamu lalai kepada Allah. Nah ingatlah kepada Allah. Dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Makanya dalam hadis Qudsi Rasulullah mengatakan apa? Bahwa Allah berfirman, Man arafani fi syiddah araftuhu birraqa. Kalau kemudian orang mengingat aku dalam keadaan susah, aku akan mengingat dia dalam keadaan dia senang. Atau sebaliknya, kalau Anda mengingat Allah dalam keadaan senang, Anda akan diingat oleh Allah pada saat Anda Anda susah. Makanya keterangan daripada pengarang Al-Qawaidul arba ah, bahwa mengatakan inna musyriki zamanina aglat syirkan minal awwalin. Syiriknya orang abani yang ada pada zaman sekarang ini lebih dahsyat daripada syiriknya orang-orang musyrik di masa lalu. Karena al-awwalin yusyrikuna fil rakha wa yukhlisuna fil syiddah. Karena orang-orang musyrik yang dulu mereka itu ketika dalam senang gak ingat sama Allah. Ya, yang main perempuan, yang minum, yang macam-macam lah. Ya, yang apa kemudian menyembah kepada berhala dalam keadaan mereka senang lalai kepada Allah. Tapi sebaliknya ketika mereka susah yang mereka ingat apa? Allah. Itu syiriknya orang-orang musyrik dahulu. Makanya Umar Khattab itu menceritakan ketika dia jahiliyah setiap orang jahiliyah itu kalau pergi dia bawa apa? Bawa apa? Uh, ya, tapi dibikin dari dari gandum. Jadi disembah-sembah. Pas dia dalam keadaan lapar, lupa itu hanya dimakan juga. Habis nggak ada lagi. Ya. Nah, sekalian, sementara musyrik zaman kita ini mereka menyekutukan Allah baik dalam keadaan senang maupun susah. Kalau seperti itu mana lebih buruk? Syiriknya orang zaman sekarang susah lupa sama Allah, senang pun lupa sama sama Allah. Nauzubillah dalik. Ini adalah syirkul dakwah. Jangan sampai kita apa ini pada saat susah ingat sama Allah, minta sama Allah, pada saat kemudian apa? Senang udah lupa sama Allah. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah syirkun niyah. Sebab syirik itu kalau masuk dalam ibadah seseorang, baik ibadah dalam arti doa maupun ibadah dalam arti apa menjalankan ketaatan itu seperti batalnya apa? Batalnya apa? Hadat terhadap wudhu itu. Ya. Kalau orang batal ya karena dia buang air ataupun buang angin sehingga kemudian dia batal wudhunya maka kalaupun dia sholat sebanyak apapun sah nggak sholatnya nggak sah seperti itu syirik itu dalam tauhid ya kalau udah orang kena syirik, berarti akan merusak seluruh tatanan amalnya. Lain asyrafta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau sekali syirik, berarti akan seluruh amalnya rusak. Nauzubillah min dzalik. Ya. Makanya Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan betul berapa banyak dari kaum muslimin yang mereka itu sholat, yang mereka itu puasa, yang mereka itu berhaji, tapi kemudian mereka datang ke kuburan-kuburan untuk meminta-minta kepada orang yang mati di kuburan itu untuk diberikan jodoh, untuk dimudahkan rezekinya, untuk kemudian mencapai keinginan-keinginan yang itu hanya boleh disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah mereka itu adalah orang-orang yang melakukan syirik sehingga merusak seluruh amalnya? Kata beliau begitu. Nauzubillahi dalik, karenanya saudara sekalian, jangan sampai kita apa? bersentuhan dengan syirik seperti itu. Ya. Kemudian syirik yang kedua, syirkun niyyah wal irada wal qasd syirik yang berkaitan dengan apa keinginan, kemauan, ya, yang itu kaitan dengan hati. Yaitu ada dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Allah katakan man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batila ma kanu ya'malun. Berkaitan dengan keinginan manusia terhadap kehidupan dunia. Yang dicari dunia saja. Nggak ada yang lain. Ya. Kemudian dia hanya keindahan dunia, keindahan dunia, keinginan-keinginan dunia saja yang dia cari. Ya. Kemudian mereka akan diberikan sesuai dengan keinginannya itu. Ya. Makanya nggak usah heran kalau kemudian orang kafir mewah, orang kafir berhasil sukses dunianya nggak usah heran. Mereka akan diberikan oleh Allah. Ya. Kemudian mereka itu tidak akan mendapatkan bagiannya di akhirat kecuali neraka. Karena keinginannya hanya untuk untuk dunia saja. Nauzubillah min dzalik. Wa habita ma sana'u fiha. Kemudian seluruh amalnya akan apa? Batal semuanya, rusak semuanya. Ini yang disebut dengan apa? Syirkul eh, al-qasd atau syirkun niyyah. Nah, sekalian ini adalah sesuatu yang harus kita sadari supaya jangan sampai kita hidup untuk dunia Makanya apa uh, eh, kata Ali bin Abi Thalib, "Inna lidunya banun wal akhirati banun." Fakunu abna al akhirah. Dunia ada apa? penghuninya. Akhirat ada penghuninya. Maka jadilah Anda penghuni akhirat. Artinya Anda yang harus Anda tempuh adalah bagaimana mencapai akhirat. Meskipun kemudian harus menggunakan dunia ke arah akhirat itu. Tapi sebaliknya, kalau kemudian orang itu mencari akhirat, eh, mencari dunianya, harta akhiratnya digunakan untuk cari dunia. nah itu bila mendalik, Ya, berarti orang itu akan akan celaka. Kemudian yang keenam, yang ketiga, syirkut ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Yaitu dalam surat At-Taubah ayat 31 Allah katakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida La ilaha illa subhanahu amma yusyrikun. Yaitu taat kepada ulama al-ahbar itu ulama-ulama Yahudi. Ya. Kemudian ruhban itu ahli ibadah dari kalangan Nasara. Jadi kalau Anda melihat bahwa banyak orang itu ketika kemudian terfitnah oleh dua kelompok ini, Ya, itu dikatakan oleh Imam Ibn Sirin, oleh para ulama lainnya. Ya, bahwa yang paling ditakutkan itu alimun fajir, ulama tapi bejat. Sehingga kemudian dia mengganti hukum Allah, merubah ketentuan Allah dengan berbagai macam alasan. Dan itu kalau muncul dari orang-orang non-Islam, memang begitulah perilaku mereka. Ya, tapi kalau kemudian itu muncul dari orang-orang Islam, ini yang paling ditakutkan oleh Rasulullah. Akhwafu alai akhwafu ma akhafu alaikum munafiqun alimul lisan. Yang paling aku takutkan kepada kalian adanya orang munafik tapi pintar ngomongnya. pintar membalik-balik alasan. Yang apabila kemudian kita lihat dari kelompok orang-orang jili itu atau sekian banyak kelompok Ahmadiyah sebagainya. Oh, kalau berdebat mereka pintar betul. Makanya Jangan mudah kita terbawa kepada kepada mereka sebelum kita menguasai masalah. Karena itu akan dapat menjerumuskan. Dan rata-rata mereka yang terjerumus adalah mereka orang-orang yang dasarnya kosong. Makanya hati-hati terhadap orang yang alim tapi bejat. Yang itu akan menjadikan manusia ikut di dalam kebejatannya berdasarkan ilmu yang dia sampaikan itu. Naudzubillah min Ya. Alimun fajar. Yang kedua apa? Wajahilun mutanasik. Ahli ibadah tapi bodoh. Makanya rusak manusia karena dua kan karena kedaliman. Yang kedua karena apa? Karena kebodohan. Inilah yang kemudian merubah tatanan syariat Islam. Berapa banyak dari mereka yang sudah melakukan perubahan terhadap syariat Islam yang dilakukan oleh orang-orang model seperti ini. Imam mereka mengatakan ilmuwan, mengatakan akademisi, mengatakan mungkin ulama, tapi hakikatnya mereka telah merubah hukum Allah. Begitu pula mereka yang ahli ibadah. Yang kemudian menciptakan ibadah-ibadah buatan. Sehingga kemudian mereka mengatakan, kamu kalau puasa sekian hari, kamu akan dapat kekebalan ini. Ya, Itu di Bogor, itu ada satu kelompok besar. Luar biasa. Itu kalau kalau apa ini mereka pengajian sampai latihan itu ribuan orang. Dan untuk mendapatkan yang disebut angin air sakti ataupun minyak saktinya itu, itu 8 juta sampai 80 juta harganya. Kaya raya betul. Saking orang itu terperananya dengan penampilan si toko ini, sampai ada 300 perempuan perawan menyerahkan dirinya untuk orang ini. Dahsyat betul. Bagaimana dia siap memperdayakan sekian banyak orang itu? Apalagi orang-orang yang cari apa kekuatan yang cari untuk kemudian kekebalan, yang cari untuk macam-macam kepentingan-kepentingan, yang itu semua syirik kepada Allah. Dan sampai sekarang tidak tersentuh itu orang. Siapa yang mengkritik orang ini diserang, termasuk ulama Bogor. Ulama Bogor itu membuat pernyataan sesatnya mereka, diserang habis. Karena mereka mendapatkan backup dari berbagai pihak. Nah, sallallahu alaihi ya, saya lihat gambarnya itu Masya Allah, dia dikawal melebihi presiden dengan pakaian-pakaian resmi. Luar biasa. Ini menunjukkan apa? Bahwa memang perilaku klenik, perilaku-perilaku yang menyimpang seperti itu dilakukan oleh orang-orang seperti ini cukup banyak jumlahnya. Ya, yang itu akan memperdayakan sekian banyak orang. Kalau orang tauhidnya betul, nggak akan melakukan seperti itu kan? Ya, dengan kemudian dikasih apa tulisan-tulisan yang bahasa Arab kadang-kadang kita lihatnya ketawa-ketawa juga. Ya, Padahal itulah pembodohan dan kebodohan. Nasallallahu afiyah. Makanya hati-hati terhadap syirik ta'ah, taat kepada seseorang yang tidak ada dasar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah syirkul mahabbah. Ya, yang keempat adalah syirkul mahabbah yang nanti berkaitan dengan tema kita. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah amanu wa hubban lillah. Kita sudah semua tahu bagaimana kemudian Bentuk daripada cinta itu ketika kemudian melebihi porsinya daripada cintanya kepada Allah, saat itulah terjadi kemusyrikan. Jadi cinta kepada Allah ini harus kita jaga. Makanya dari Imam Bukhari Rasulullah menyebutkan salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga hal. Kalau itu ada di dalam diri orang mukmin, dia akan merasakan manisnya iman. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lainnya. Ini ini bukan cuma omongan, harus dalam bentuk praktek. Ya, mengedepankan Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Kalau itu muncul dalam seorang, dia akan merasakan manisnya iman. Ya, karena yang dia akan selalu bagaimana mencari ridha Allah sesuai dengan syariat Rasulullah. Itu aja yang dia ingin capai. Kemudian kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kalau dia mencintai seseorang, dia cintai orang itu karena Allah. Selalu diikat dengan Allah. Indah betul. Seorang suami ketika dia cinta kepada istrinya karena Allah, itu tidak akan pernah bosan. Dia akan selalu menyayangi. Tapi manakala istrinya tidak benar, dia akan keras. Dia akan tegur, dia akan ingatkan. Dia tidak membiarkan dia berbuat apa menyimpang. Begitu pula kepada anaknya, begitu pula kepada kawannya. Ada ukurannya, ada standarnya. Hendaknya kita mencintai karena Allah. Dan kalau itu muncul suatu persaudaraan yang sangat nikmat dalam hidup ini. Ya. Karena manusia cenderungnya apa? Dia sosial. Dia menyatu, dia bermasyarakat, dia berkumpul. Tapi kalau perkumpulan karena Allah, tidak ada kepentingan-kepentingan lain. Ya, tidak ada apa? Yang namanya dengan apa? Pragmatisme. Sesuatu hubungan hanya didasarkan kepentingan. Kalau ada kepentingannya dekat, kalau nggak ada kepentingannya dijauhin. Kalau ada kepentingannya apa? Kontak. Kalau tidak ada kepentingannya, tidak masalah mah. Cari hubungannya hanya didasarkan kepentingan. Inilah pragmatisme moral daripada kapitalisme itu. Bukan moral Islam. Tapi kalau moral Islam dasarnya bukan hanya dasar kepentingan, tetapi dasarnya apa? Apa cinta karena Allah. Subhanallah. Riwayat-riwayat banyak sekali yang menunjukkan bagaimana perhatiannya Allah kepada orang yang cinta karena Allah. Subhanallah. Luar biasa banyaknya riwayat itu yang kemudian menjadikan bagaimana persahabatan para sahabat itu menjadi indah antar mereka itu. Ala kulli kemudian ketiga an, apa an yakraha an yauda ila kufri kama yakrahu an finnar. Dia benci kalau sampai kembali kepada kekafiran. Sebagaimana dia takut kalau dilemparkan ke dalam api. Makanya kita di wilayah kristenisasi seperti ini Hal seperti ini harus kita tumbuhkan di masyarakat. Jangan sekali-kali Anda menjual agama Anda. Jangan sekali-kali Anda mengorbankan agama Anda. Berapapun biayanya, Anda harus bayar selama untuk menyelamatkan agama Anda. Begitu. Kalau orang punya prinsip seperti itu, dia tidak akan goyah dengan tekanan apapun. Karena yang paling penting dalam hidup manusia apa? Agamanya. Makanya para ulama mengingatkan, seluruh musibah selama tidak menyentuh masalah agama kecil. Seluruh musibah selama tidak menyentuh masalah agama kecil. Tapi kalau sudah musibah menyentuh agama, ini berarti betul musibah. Kalau anda kemudian punya istri nggak sholat, atau anda punya anak nggak sholat, itu musibah sebenar-benar musibah. Kalau anda punya anak nggak bisa baca Quran, ya, sementara dia bisa baca buku-buku yang lainnya, itu musibah. Kalau kemudian seorang istri dicekon oleh suaminya hal-hal yang haram, meskipun mewah, itu musibah karena itu sudah menyangkut masalah agama. Pokoknya kalau sudah menyangkut agama itu betul-betul musibah. Karena itu saudara sekalian, makanya kita harus perhatikan masalah agama ini, ya. Buat diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, karena itu yang paling utama. Mungkin Anak-anak kita mengatakan kita bawel. Ya. Agama lagi, agama lagi. Terus apa lagi kalau bukan agama? Ya. Hidup ini untuk agama. Kalau tidak untuk agama, untuk apa lagi? Ya. Biarpun kita dikatakan seperti itu, terus harus kita sampaikan, kita ingatkan, kita sadarkan. Karena ini kewajiban kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa nara. Karena itu akibatnya neraka itu. Kalau agamanya rusak, maka tatanan hidupnya akan rusak maka berarti terakhirnya mana? Di neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena itu Bapak Ibu sekalian perlu perhatikan betul di dalam masalah ketentuan agama ini supaya utuh. Karenanya Al-Qur'an menekankan terutama dalam poin ini bagaimana Nabi Ibrahim dengan tegas mengatakan kepada bapaknya orang yang paling dia cintai kepada kaumnya yang diharapkan untuk mereka masuk Islam ketika kemudian mereka menolak maka Ibrahim tegas mereka mengatakan, pada kepada mereka, "Inna bura'a'u minkum." Kita berlepas diri. Ini adalah merupakan satu proses maksimal. Ketika kita sudah berusaha maksimal, ternyata tidak bisa apa? Tidak bisa apa menjadikan mereka sadar. Baru kita apa? melepaskan diri dari perbuatan itu. Supaya kita tidak terkena getahnya. Kita diminta, tidak minta pertanggungjawabannya. Kita apa? Terlepas diri. Makanya tidak utuh tauhid seseorang kecuali dia mempunyai sikap al-bara. Jadi ada loyalitas, sikap apa? Eh, apa? Loyal dengan penuh kecintaan, dengan penuh pertolongan, dengan penuh perjuangan, tetapi juga ada upaya apa? menolak. Makanya dalam istilah para ulama itu ada namanya at-takhliyah wa tahliyah. At-takhliyah berarti melepaskan semua ikatan jahiliyah semua ikatan penyembahan selain Allah. Semua bentuk kemusyrikan. Semua bentuk hukum. Sampai kembali kepada ketentuan Allah SWT. Dan ini adalah membutuhkan apa suatu apa kesadaran dan pengorbanan. Apalagi kalau kita itu berada di lingkungan atau tumbuh di suatu keadaan yang memang sudah rusak keadaannya. Sudah rusak tauhidnya. Kalau kemudian tidak kemudian diusahakan untuk diperbaiki, niscaya kita akan terbawa kepada arus yang salah itu. Dan kita lingkungannya hampir semua seperti itu. Nah, sallallahu alaihi makanya kita perlu mempunyai sikap yang tegas seperti Nabi Ibrahim sehingga kemudian dia mengatakan illadzi fatarani. Yang aku sembah hanyalah Allah Tuhan yang menciptakan aku. Ini ada beberapa hal yang pertama, dia mengakui Allah sebagai yang menciptakannya. Kalau dia yang menciptakan, berarti dia yang paling berhak untuk disembah. Yang kedua, berarti dia menyatakan penolakan kepada selain Allah Swt. wa innahu sayyidin karena Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada kita. Selain Allah, siapa lagi akan memberikan petunjuk kepada kita? Karena saudara sekalian, ungkapan Nabi Allah Ibrahim ini dijadikan pedoman oleh Rasulullah SAW dalam banyak apa doa-doa beliau. Allahumma fatir sama Allahumma fatir samawati wal ard alimul ghaibi shahada. Rabbu kulli syai'in wa maliku a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih itu adalah merupakan ungkapan dalam bentuk pujian kepada Allah karena dialah yang menciptakan dialah yang mengatur dialah yang menentukan segala hal-halnya karena itu kita kembalikan urusan kita kepada Allah SWT makanya dipraktekkan oleh Ibrahim dalam kondisi dia sangat-sangat membutuhkan bantuan saat dia akan dilemparkan ke dalam api maka kemudian dia kembalikan kepada Allah inilah tauhid ketika kemudian orang itu terbentur dalam satu kondisi yang sudah mentok dia kalau orang itu kemudian jauh dari Allah yang dia cari apa? konsultan yang dicari apa? psikolog yang dicari apa? Kawan pendamping Yang dicari apa? Hiburan-hiburan yang lainnya. Allahnya dilupakan. Tapi ketika seseorang itu yakin kepada Allah saat dia menghadapi benturan, pertama kali dia minta kepada Allah. Inilah yang harus kita munculkan dalam diri kita, dalam hubungan kita dengan Allah SWT. Maka Ibrahim alaihissalam kemudian menjadikan itu sebagai kalimatun baqiyah. Satu apa? kalimat yang diharapkan terus berlanjut pada anak keturunannya. Makanya Allah menyebutkan ini maksudnya kalimat itu adalah la ilaha illallah. Kalimat yang maksud adalah la ilaha illallah yang mengandung nafyun wa isbat. Menolak tuan-tuan yang selain Allah dan menetapkan Allah dan itu adalah dijadikan sebagai satu pedoman di dalam apa keimanan seseorang. Makanya Allah SWT menyebutkan dalam surat Ibrahim, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Ya. Kalimat thayyibah ini apa? La ilaha illallah. Inilah yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim. Makanya kalimat ini kalau kemudian dipegangi oleh orang maka orang itu akan jelas arah hidupnya. Tapi ketika orang itu tidak berpegang dengan kalimat la ilaha illallah, maka hidupnya akan selalu terombang-ambing dalam ketidakpastian. Jadi kalau sudah jelas kepada Allah, maka Allah katakan fafirru ilallah. Kembalilah kamu selalu kepada Allah. Makanya Allah menyebutkan dalam surat Luqman ayat 22. Wa may yuslim wajhahu ilallah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi akibatul umur. Ya. Allah katakan siapa yang menyerahkan wajahnya ke arah Allah dan dia selalu dalam berbuat kebaikan-kebaikan Bukan terus nyerahkan terus nggak berbuat baik. Dia pasrah sama Allah, tapi dia dalam berbuat kebaikan-kebaikan. Orang seperti ini telah berpegang dengan al-urwatul wuthqa. Ya. Jadi ini penyerahan sepenuhnya. Makanya lihat, kita dalam sholat posisi yang paling utama dalam sholat apa? Sujud. Kita pasrah kepada Allah dalam porsi yang paling maksimal yaitu sujud itu. Kepala kita kita berikan kepada Allah. Ya. Kemudian ketika kita puasa, pada saat manusia suka pada makan, pada minum, melampiaskan syahwatnya, kita tidak, kita berikan yang paling berharga dalam diri kita, dalam perut kita untuk Allah. Pasrah untuk mengikuti kehendak Allah. Syahwat kita kita patahkan untuk Allah. Ketika kemudian kita harus mengeluarkan harta, yang kita cari susah payah itu kita keluarkan untuk Allah. Kita korban untuk Allah. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, semua terjadi dengan gerakan-gerakan yang kemudian ujungnya kita tahallul, kita serahkan rambut yang paling terhormat ini kita berikan untuk Allah. Ketika kemudian kita berjuang dengan Allah, darah yang kita perjuangkan ini, yang kita bawa, kita simpan ini, kita berikan untuk Allah. Subhanallah. Betapa nikmatnya orang mukmin itu. Karena dia selalu ingin berharap kepada Allah, ingin ketemu dengan Allah, maka dia rindu kepada Allah. Maka dia tidak ada berat dalam hidup ini karena dia sedang menuju ke arah Allah. Apa arti hidup ini? Kalau tidak untuk ke arah Allah, dia akan terbebani dengan beban-beban yang nggak ada habisnya. Subhanallah. Makanya ketika Zaid bin Thabit mendapatkan tugas untuk apa ini mengumpulkan Al-Qur'an dari yang ada di tangan-tangan para sahabat sehingga menjadi mushaf ini ya, dia katakan demi Allah kalau saya disuruh mindah gunung mungkin lebih mudah daripada saya melakukan tugas ini ya karena ini ada mengandung resiko kalau sampai ada kesalahan Ya, jangan sampai dia berbuat kesalahan terhadap firman Allah ini. Pada Zaid bin Thabit terkenal seorang yang alim, yang apalanya hebat, dan dia belajar bahasa Ibrani dalam 16 hari tok. Udah menguasai. Kita sekarang belajar bahasa maksimal 6 bulan, itu pun pada masih belum beres. Ya, rata-rata 2 tahun. Dia belajar bahasa Ibrani dalam 16 hari. Menunjukkan apa? Hebatnya pikiran itu. Tetapi begitu kesalahannya Zaid bin Thabit karena mendapatkan tugas dari apa? Utsman bin Affan kemudian dia jalankan tugas itu. Nah, sekalian kita kalau menjadikan hidup ini untuk Allah sebenarnya tidak ada yang berat. Tidak ada yang berat. Dan semua akan terasa nikmat. Berbeda kalau kemudian kita berbuatnya tidak karena Allah. Terasa berat. Ya kan? Mau kerja, dia nanya berapa gajinya. Ya. Mau berbuat ini, nanya upahnya apa. Selalu akan terasa berat. Tapi kalau orang berbuat karena Allah, subhanallah gampang aja. Nggak usah disuruh, jalan dia. Makanya Rasulullah mengindikasikan orang yang ikhlas karena Allah, dikasih, gak dikasih, gak ada masalah. Mau dikasih hadiah, gak dikasih hadiah, digaji, gak ada masalah. Tapi kalau kemudian dia tidak ikhlas karena Allah, kalau dikasih senang dia. Kalau nggak dikasih ngamuk dia. Nah, ini permasalahan nih. Ya. Nah, karena sekalian kita coba bagaimana kita mencapai tingkatan yang seperti itu. Dan itu bukan gampang. Ya, apalagi manusia itu cenderungnya apa? Gerutu. Di depannya sih nggak ada masalah, di belakangnya gerutu. Nah, ini masalah ini. Ya, karena itu sekalian Allah menyebutkan Siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, dia akan apa? Terus berbuat kebaikan-kebaikan. Ini ayatnya nih. Surat Luqman ayat 22 ini. Kalau Anda menyerahkan diri kepada Allah, maka yang nampak apa? Anda akan terus berbuat kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Dasarnya apa? Karena dia berpegang dengan al-urwatul wuthqa. Apa al-urwatul wuthqa? Yaitu kalimat thayyibah. Makanya Allah katakan, "Man yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Siapa yang ingkar dengan tauhid, beriman kepada Allah, maka dia berpegang dengan al-'urwatul wuthqa. Itulah la ilaha illallah, itulah yang dikendaki oleh Ibrahim, ditanamkan kepada anak cucunya. Dan itulah peranan yang dibawa oleh Rasulullah sebagai apa? cucu daripada Ibrahim alaihissalam. Karena itu sesekalian jangan lupa untuk menanamkan la ilaha illallah terhadap anak-anak kita, terhadap masyarakat kita supaya betul mereka mengarah kepada jalan yang benar kemudian dibangun di atas kebenaran dan kebaikan-kebaikan itu. Wa ilallahu akibatul umur dan seluruhnya urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian saudara sekalian, maka orang yang menegakkan tauhid maka dia akan menjauhkan dari segala bentuk kesucian tauhidnya dari hal-hal yang dapat mengotorinya. Coba sampai sekarang masih kita temukan ada orang-orang yang berangkat ke Mekah lebih mengutamakan untuk datang ke kuburan Nabi daripada melihat Ka'bah. Ya? Karena dia merasa cinta sama Nabi. Mana yang lebih utama, Ka'bah atau kuburan Nabi? Ka'bah. Ka'bah itu adalah tempat kita mengarah untuk sholat. Itu adalah merupakan simbol hubungan kita dengan Allah. Dan kita tidak dianjurkan datang ke sana untuk mengunjungi kuburan. Enggak. Kita diperintahkan oleh Rasulullah, la tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kalian mempersiapkan persiapan untuk berangkat musafir untuk ibadah kecuali ketiga tempat, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Bahkan jangan kemudian Anda datang ke Madinah hanya untuk tujuan mengunjungi kuburan Nabi itu. Tujuannya Anda sholat di Masjid Nabawi. Sekalian kemudian berkunjung ke kuburan Rasulullah SAW. Jadi tujuan utama ke Masjid Nabawi dulu. Makanya sekalian jangan lupa untuk kemudian menjaga ketauhidan ini. Makanya dalam kaitan dengan tahqiq tahqiq tauhid dalam bagian ini bahwa jangan sampai kemudian tauhid itu dikotori karena orang itu kemudian menyembah kepada malaikat, menyembah kepada nabi, menyembah kepada wali yang mereka sendiri tidak suka untuk disembah. Yang mereka sendiri menolak penyembahan seperti itu. Seperti apa terungkap dalam ungkapan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dilakukan oleh apa? Uh, dilakukan oleh apa? Nabi Isa alaihissalam di akhir surat Al-Maidah itu bagus sekali untuk mengingatkan kepada kita bagaimana Allah SWT menegur Isa alaihissalam ya yaitu pada ayat ke-116 Allah katakan wa idqal Allahu ya Isa bin Maryam Nabi Isa adalah merupakan utusan Allah yang kemudian dikultuskan oleh orang Kristen yang kemudian dituhankan oleh mereka sehingga kemudian mereka bukan lagi menyembah kepada Allah tapi mereka menyembah kepada Yesus. Makanya mereka utamakan Yesus Kristusnya itu. Nah Allah bertanya kepada Nabi Isa. Wa itqala Allah ya Isa bin Maryam, "A anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah?" Qala subhanak, "Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq." In kuntu qultuhu faqad 'alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la 'alamu ma fi nafsik, innaka anta 'allamul ghuyub. Ketika Allah mengatakan kepada Isa, "Wahai Isa bin Maryam, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan, Tuhan dua Tuhan selain Allah?" Maka Nabi Musa, Nabi Isa mengatakan, "Maha suci engkau ya Allah. Tidaklah pantas aku mengatakan hal seperti itu." Padahal itu adalah tidak benar. Kalaupun aku mengatakan, pasti kamu lebih tahu ya Allah. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku, tapi aku tidak tahu apa yang ada dalam dirimu. Sesungguhnya engkau mengetahui yang yang gaib. Makanya penelitian para ulama tertuju kepada kitab Bible. Adakah satu pun ayat dalam Bible itu bisa dijadikan alasan untuk Nabi Isa itu dituhankan? Artinya, adakah di dalam Bible itu satu ayat di mana Nabi Isa mengatakan kepada kaumnya, "Eh, saya Tuhan, sembahlah saya." Itu menjadi penelitian para ulama, para kristolog kita. Ya. Ternyata tidak satu pun ayat ditemukan yang menyebutkan Nabi Isa kepada kaumnya, "Akulah Tuhan, sembahlah aku." Yang kemudian yang banyak ditemukan di sana adalah ungkapan Paulus. Atau ungkapan-ungkapan orang lain yang mengatakan eh itu Tuhan sembahlah dia. Berarti tidak ada pernyataan dari Nabi Isa. Maka pantas kemudian Nabi Isa mengatakan, aku nggak pernah mengatakan seperti itu. Jadi ini ada sangat kuat korelasinya antara kenyataan Nabi Isa yang menyatakan apa? Tidak pernah mengatakan seperti itu dan yang ditemukan dalam Bible yang sekarang itu, meskipun sudah ada penyi, apa manipulasi, tetapi tidak ditemukan satu ayat yang mengatakan seperti itu. Makanya di Afrika Selatan ketika ada seorang tokoh pendeta berbelanja di satu tokonya orang muslim kemudian dilayani semua ketika sudah selesai si muslim ini menyatakan kepada pak pendeta ini Tuhan anda orang Kristen oh ya saya kepala pendeta di Afrika Selatan ini boleh saya tanya pinter juga orang muslim ini nanyanya sudah belanja sudah belanja selesai baru ditanya kemudian apa pertanyaan Anda? Kalau benar Anda menyembah Nabi Isa, tolong beritahukan kepada saya satu ayat dalam Bible yang menyatakan dari Nabi Isa sendiri, saya adalah Tuhan, sembahlah saya. Kata pendeta ini, saya mikir-mikir, saya ulang lagi apalan saya terhadap bagian-bagian tentang itu. Saya nggak menemukan. Akhirnya sampai saya keringetan kok saya nggak bisa jawab pertanyaannya orang tukang kelontong ini gitu ya. Akhirnya saya katakan, maaf saya ternyata nggak bisa jawab, saya coba cari jawaban nanti, saya akan datang lagi ya. Akhirnya dia cepat pulang dan dia menemui pendeta-pendeta yang ada di di Afrika Selatan dikumpulkan. Ini ada pertanyaan yang saya belum pernah terbetik pertanyaan itu. Tolong dibantu saya untuk cari jawabannya. Adakah satu ayat dalam Bible yang menyatakan Nabi Isa minta disembah karena dia Tuhan. Mereka pun pusing keliling untuk mencari itu. Akhirnya kepala pendeta ini dengan satu pertanyaan ini dia masuk Islam. Makanya uh, Syekh Abdul Majid Zendani itu seorang uh, apa ini pakar tentang masalah ilmu-ilmu modern. Itu kalau kemudian beliau ketemu dengan orang-orang Nasrani yang pintar, itu cuma menyatakan saya heran Kok bisa Anda orang pintar jadi orang Kristen begitu? gitu. Lu kok bisa pertanyaan anda begitu? Iya. Ya, karena memang nggak ada alasan orang pintar jadi orang Kristen. Kemudian dia ungkapkan apa? kata data itu. Ya. Barakallahu fikum. Karenanya sesekalian uh, eh, perilaku menyimpang dari kebanyakan manusia ketika kemudian mereka menuhankan selain daripada Allah SWT sehingga terjadilah kemusyrikan dan dalam ayat tadi itu Nabi Ibrahim telah menyatakan penolakan segala bentuk daripada kemusyrikan sehingga dengannya dia berharap anak cucunya akan terbangun di atas dasar tauhid yang benar yang tidak dikotori dengan sedikit pun kemusyrikan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat buat kita sekalian dan untuk dapat menjaga keutuhan tauhid kita sehingga apa yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 62 Allah menyatakan zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Allah katakan demikianlah sesungguhnya Allah lah yang maha benar. Dan segala yang disembah oleh manusia selain Allah adalah batil. Subhanallah ungkapan Allah ini pendek tetapi menyeluruh. Ya, dalam surat Al-Hajj ayat 62 Allah menyatakan dialah Allah yang maha benar. Jadi yang maha benar hanyalah Allah. Dialah yang berhak untuk disembah. Dialah berhak untuk diibadahi adapun selain daripada Allah maka sungguh dalam kebatilan absurd ya dalam apa kebatilan Allahu a'lam sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad uh, apa yang dimaksud dengan syirik daulah ya uh, ini merupakan ungkapan baru nggak ada disebut dengan syirik daulah itu yang ada disebut dengan syirik ah. ya karena kalau berkaitan dengan daulah atau dengan negara itu kaitan dengan masalah hukum. Ya. Bahwa ketentuan hukum akan diatur oleh negara. Dan kalau kemudian ketentuan hukum itu berlawanan dengan syariat Allah, maka itu masuk kategori syirk syirkut ta'ah. Jadi nggak ada syirkut daulah dalam kajian tauhid itu. Karena istilah daulah pun baru muncul belakangan. Jadi nggak ada syirkut daulah. Ya. Atau ada juga yang menyebutkan sirkul kusur selain sirkul kubur. Banyak orang menyebutkan syirk tentang kuburan, tapi tidak banyak menyebutkan tentang syirik apa? Istana. Itu istilah-istilah modern semua. Tapi istilah yang muncul di masa lalu adalah syirkut ta'ah, yaitu syirik dalam masalah hukum. Ya. Dan semua bentuk kemusyrikan dalam masalah hukum yang kemudian diadopsi oleh satu negara dengan menafikan hukum Islam maka itu sudah dalam bentuk kemusyrikan apalagi ditambah lagi dengan kemusyrikan-kemusyrikan yang lainnya termasuk mengabadikan apa apa bentuk pengkeramatan-pengkeramatan yang terlarang itu ya baik mengkeramatkan satu benda atau mengkeramatkan satu tanggal atau mengkeramatkan seseorang yang semua itu dalam bentuk kemusyrikan-kemusyrikan yang utuh menyeluruh selain daripada mentauhidkan Allah SWT. Jadi kalau kita perhatikan syirik ini eh, saya catat dari pernyataan daripada Hayat Kibar Ulama, syirik yang paling banyak beredar di masyarakat itu yang pertama syirik yang berkaitan dengan Allah. Ya. Itulah yang disebut dengan al-andad. Itu yang paling banyak. Kemudian syirik yang kedua, syirik dalam masalah ibadah. Yang dimana manusia beribadah tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syirik berkaitan dengan hukum, yaitu menjadikan hukum-hukum selain Allah sebagai hukum buatan uh, manusia yang dikedepankan melebihi daripada hukum Allah. Dan ini adalah tiga bentuk kemusyrikan yang banyak beredar dan kalau itu diadopsi oleh satu negara, maka lengkaplah kemusyrikan itu. Ya, karenanya kita harus menghindari kemusyrikan seperti itu tetapi istilah syirik daulah tidak dikenal dalam kajian tauhid tetapi itulah istilah modern. Kemudian uh, Allah katakan apa maksud ati Allah wa rasulah? Ati Allah wa ati rasul. Ayat yang satu mengatakan atiu sedangkan yang satu lagi mengatakan atiu. Ah, ati Allah wa rasulahu dan ati Allah wa ati rasul. Uh, eh, ungkapan yang pertama ati Allah wa rasulahu. Ya, itu berarti taat kepada Allah yang kemudian Allah menetapkan ketaatannya kepada Rasulnya. Artinya taat itu tidak apa tidak hanya satu biak saja. Makanya Allah katakan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni Allah. Ya, kalau kamu cinta kepada Allah, ikutilah Rasulullah. Makanya Allah juga menyatakan, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Karena taat kepada Allah menurut aturan siapa? Bukan menurut aturan kita. Bukan menurut cara kita, tapi dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, makanya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah bersifat mutlak. Tetapi taat kepada ulil amri bersifat terikat. Ada apa? Ada keterbatasan. Selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kalau taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Tapi kalau ketaat kepada selain Allah, termasuk taat kepada orang tua, termasuk taat kepada pemimpin, termasuk kepada selain Allah dan Rasulnya itu bersifat terbatas. Artinya selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Saya membaca sebuah majalah, di majalah itu ditulis doa menyambut satu Muharram. Apakah betul ada doa menyambut satu Muharram? Saya belum tahu kalau ada doa seperti itu. Kalau memang iya, dalilnya apa? Ya. Jadi sebenarnya tidak ada doa khusus untuk menyambut satu satu Muharram itu yang ada dalil yang yang yang apa yang sahih yaitu mengadakan puasa Muharram lebih daripada pada puasa-puasa di bulan lain selain Ramadan. Kemudian apa yang kita lakukan ketika ziarah ke makam Rasul? Memberikan salam dan doa. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jazakallahu anna wa an ummatika khaira. Ya. Salam kepadamu wahai Rasulullah dan semoga Allah membalasmu atas kebaikanmu kepada kita umat Islam. Jadi sifatnya apa? Salam dan dan doa. Ya. Tidak boleh kemudian kita mengirim surat. Di sana ada orang suka apa? Ngirim surat sama Rasulullah. Ngirim apa? Lembaran gitu. Atau yang ngelemparin emas umpamanya. Ya. Ada yang sampai mengusap-usap yang berlebihan dan sebagainya itu. Ketika datang perintah Allah tapi kita mendahulukan kepentingan pribadi kita, apakah itu termasuk syirik mahabbah kecil atau besar? Ya, ketika kita mendahulukan kehendak kita daripada kehendak Allah, itu berarti kita mengikuti hawa nafsu. Ya. Kalau itu sampai meninggalkan perintah Allah, maka itu sudah syirik besar. Ya, kalau kemudian itu tidak sampai meninggalkan tetapi kemudian menunda itu sudah merupakan satu keteledoran. Itu berarti apa? Mengutamakan kehendak pribadi daripada kehendak Allah Subhanahu taala. Ya. Apakah sampai sekarang golongan Murji'ah masih ada? Iya, masih ada. Kalau ada orang mengatakan, yang penting kita kan udah mengucapkan la ilaha illallah. Salat nggak penting. Ya, puasa nggak penting. Allah Maha tahu, kan la ilaha illallah pintu masuk surga. Pokoknya orang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Tapi dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak mengajar Quran dalam Islam. Inilah namanya murji'ah itu. Dan itu banyak di tempat kita kan. Di tempat kita itu banyak. Yang penting kan dia muslim la ilaha illallah. Ya. Itulah bentuk murji'ah, yaitu menjadikan amalan manusia bukan bagian daripada iman. Kalau ahli sunnah menyebutkan bahwa iman apa amalan manusia menunjukkan apa bagian daripada iman. Al-Sunnah mengatakan apa? Al-imanu apa? Tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi meyakini secara utuh dari keyakinan hati kemudian diucapkan oleh lisannya dan dilaksanakan dalam perbuatannya. Itulah keimanan yang utuh. Ketika dia meningkat imannya, maka ketaatannya akan meningkat. Ketika imannya menurun, amalnya akan menurun. Al-imanu yazid Yengkus berkaitan dengan amalnya itu. Tapi orang murjiah tidak seperti itu. Dia iman itu hanya di hati saja. Atau kemudian ucapkan dengan lisannya, nggak ada kaitan dengan perbuatannya. Karena perbuatan itu dianggap sebagai kamalul iman, kesempurnaan iman. Bukan sebagai syartul iman. Karenanya sekalian, murjiah ini banyak sekali di Indonesia. Ya, mereka yang kemudian akhirnya kendor di dalam amal salehnya. Dan itu adalah merupakan satu uh, perbuatan bid'ah yang harusnya orang itu didorong untuk beramal saleh, tapi oleh mereka justru apa dilemahkan. Nasallallahu afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.